Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslimi 'alal muslim sittun Idza laqitahu fasallim 'alaihi Wa idza da'aka fa'ajibhu Wa idza stansahaka fansahu Wa idza atasa fahamidallaha fashamidhu Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hak seorang Muslim atas Muslim yang lain ada enam. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam padanya. Yang kedua, idza da'aka jika dia mengundangmu, <coughs> fa'ajibhu maka penuhilah undangannya dan jika dia minta nasihat kepadamu, fansahu maka nasihatilah dia. Jika dia bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, fasyamidhu maka doakanlah dia. Wa idza marida jika dia sakit, fa'udhu maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu dan jika dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya sampai ke tempat pemakaman. Hadisnya hadis yang sahih diatkan oleh Imam Muslim. Ya. Untuk keterangannya kita ambilkan dari eh, Taudil Ahkam. E, eh, sebagiannya kita baca dan dengan langsung kita terjemahkan. E, dan jika ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dari sumber yang lain akan kami tambahkan. Kita langsung masuk mayukhab minal hadis apa yang bisa diambil dari hadis ini faidah atau pelajaran pesan yang terkandung dalam hadis. Yang pertama atau hadis ini menjelaskan tentang hak muslim atas muslim yang lain di atas muslim yang lain. Baik dia adalah kerabat kita ataupun bukan, baik dia orang yang kita kenal ataupun bukan. Asalkan asalkan dia muslim, maka ada padanya eh, hak-hak uh, ini. Dia memiliki hak-hak ini atas diri kita. Karena Nabi SAW mengkaitkannya dengan status dia sebagai seorang muslim. Maka ini berlaku mutlak, umum, <coughs> mutlak dan umum, baik dia muslim yang kita kenal ataukah tidak, baik muslim yang kerabat kita ataukah bukan ya asalkan dia muslim maka dia memiliki hak sebagaimana yang Nabi katakan yang pertama tentang masalah salat terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abtus salama bainakum oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman karena surga hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman dan kalian tidak akan benar-benar beriman hatta tahabu sehingga kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian ala syain satu amal yang jika kalian lakukan tahabbtum kalian akan saling mencintai. Yaitu seperluaskanlah salam di antara kalian. Maka tahiyah maka penghormatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ikatan rasa cinta dan rasa cinta serta persaudaraan di antara muslim dengan muslim yang lain. Antara hati yang satu dengan hati yang lain. Maka hal ini menunjukkan Islam adalah satu agama yang mengajarkan pada kita persatuan dan <clears throat> memberikan pada kita berbagai sarana untuk terwujudnya persatuan tersebut. Yang persatuan tersebut didasari rasa cinta sesama orang-orang yang beriman dan salah satu caranya ada dengan menyebarkan salam oleh karena itu sebaiknya kita ucapkan lafadznya dan maknanya secara sempurna. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syekh e, menukil keterangan di kitab Al-Iqna. Beliau mengatakan di dalam Iqna, dalam kitab Al-Iqna dinyatakan bahasanya memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah Dan jika dari sekelompok orang maka statusnya sunnah kifayah. Maka jika satu rombongan, ya, maka rombongan ini mengucapkan salam maka hukumnya sunnah kifayah. Seandainya salah satu sebagian dari mereka mengucapkan salam, ya, maka sudah. Maka sunnah kifayah. Dan jika seorang itu mengucapkan salam pada orang lain, kemudian bertemu orang tersebut, an kurbin, dengan sela yang dengan jeda yang sebentar ya. habis salam kemudian berpisah sebentar kemudian ketemu lagi salam di sini kemudian ketemu di e, selatan sana maka dianjurkan untuk mengucapkan salam untuk kedua kalinya ketiga kalinya dan seterusnya dan hendaknya tidaklah meninggalkan salam meskipun dia memiliki persangkaan bahasanya musallam orang yang diberi ucapan salam itu tidak akan membalas salamnya. Maka di sini dikatakan ketika kita bertemu seseorang kita khawatir jika dan kita tahu dia adalah seorang muslim, kita khawatir jika mengucapkan salam sama dia itu salam kita tidak dijawab. Maka di sini dikatakan ya janganlah persangkaan kita tersebut menyebabkan kita tidak mengucapkan salam padanya. Ya, tetap ucapkan salam karena ya, kita melakukan satu amal soleh. Adapun dia tidak menunaikan kewajibannya maka adalah bainahu wa bainallah. <clears throat> Sedangkan menjawab salam hukumnya adalah fardhu ain al munfarid jika yang diberi salam adalah sendirian. Jika yang diberi salam adalah jamaah sekelompok orang, maka menjawab salam hukumnya fardhu kifayah dan ditambahkan huruf wawu dalam jawaban salam itu hukumnya adalah wajib. Kita katakan di sini hukumnya wajib. Waalaikumsalam. Ada tambahan wawu. Tambahan wawu di sini kita katakan wajib. Bagaimanakah laki-laki salam mengucapkan salam dengan perempuan? <coughs> Dan sebaliknya, maka di sini dikatakan dan hukumnya makruh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Kecuali jika perempuan tersebut adalah ajuzan, simbah-simbah, ya, sudah sepuh, bazarah ya, ya, ya sudah ya, sudah sepuh, ya sudah tua. Sama. Barozah itu maknanya ajuzan. <clears throat> Ya pada asalnya Eh, salam antara laki-laki dan perempuan-perempuan dan laki-laki itu adalah diperbolehkan karena terdapat hadis-hadis yang menunjukkan demikian akan tapi mengingat e, dimungkinkan hal-hal yang tidak baik yang mungkin timbul karena hal tersebut maka e, maka para ulama mengatakan makruh itu makrohnya jika kemudian itu adalah perempuan yang e, yang dimungkinkan ada kemudian timbul rasa ketertarikan itu perempuan yang syabah yang masih beli yang masih muda <clears throat> maka di sini dikatakan kecuali jika perempuan tersebut <clears throat> wanita tersebut adalah wanita tua kemudian dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran sedang berpikir sedang mengucapkan talbiyah mulabin atau sedang membacakan hadis sedang berkhutbah, wa'idin sedang memberi pengajian dan semacam mereka. Dan kepada orang yang mendengarkan mereka. Demikian beliau katakan, namun fihi nazar. Ya. E, penjelasan ini kurang tepat berdasarkan dalil hadis yang menunjukkan bahasanya Nabi SAW eh, ya, para sahabat mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimanakah seorang yang salat itu menjawab salam yaitu dengan isyarat tangan. Maka jika mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat itu tidak makruh, maka tentu orang yang baca Quran, orang yang berzikir dan seterusnya mimbabil aula. Maka yang benar tidak ada kemakruhan dalam hal ini. Wal hajar dan hajar yang terlarang saling mendiamkan yang terlarang itu hilang dengan adanya salam di antara keduanya. Hadis yang kita baca menunjukkan kalau salam itu disyariatkan ketika bertemu. Bagaimanakah jika berpisah? Maka hadisnya tidak hadis yang kita baca tidak membahas hal tersebut. Namun terdapat hadis yang lain yang menunjukkan disyariatkannya mengucapkan salam ketika berpisah. Di sini dikatakan dianjurkan untuk mengucapkan salam tinggal insyaf ketika berpisah. Dan jika seorang itu masuk rumahnya atau rumah yang sepi, kosong, tidak ada penghuninya, atau masjid yang tidak ada orang di dalamnya, maka di sini dikatakan dianjurkan mengucapkan salam dengan lafadz yang berbeda yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang saleh. <clears throat> Demikian juga e, hal senada disampaikan oleh Imam An-Nawawi di Al-Azkar. Yaitu kalau e, tempat yang kita hendak berikan salam itu kosong, sunyi, tidak ada orangnya, rumah yang kosong, masjid yang kosong, maka Eh, salamnya adalah seperti ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahi Ini berdasarkan asar dari Ba'du Salam. Akan tapi kata uh, eh, sahabat Razak bin Abdul Muhsin al abad di kitab beliau Fikih Atiya wal Azkar di jilid yang ketiga uh, membahas masalah ini dan mm, berkesimpulan menyimpulkan pendapat yang lebih rajih adalah tidak ada perbedaan antara salam ketika rumahnya itu adalah kosong, masjid, tempat yang kosong dan di situ ada orangnya. Ya. Berdasarkan keumuman eh, firman Allah Subhanahu wa taala demikian, eh, maka pendapat yang lebih kuat wallah a'lam adalah tidak ada perbedaan bentuk salam dalam masalah ini. Dan cukup minimal untuk bacaan salam adalah Assalamualaikum dan untuk jawaban adalah Waalaikumsalam. Sedangkan sempurnanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jawabannya ada semisal itu. Kemudian beliau menjelaskannya dengan apa? Uh, <coughs> membahas sekalian membahas tentang masalah jabat tangan dan tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan perempuan asnabiyah yang bukan mahram asyabah yang masih muda maka ini seakan-akan isyarat wallah alam eh, kalau tidak muda boleh eh? tentu bila e, ada kata-kata syabah ini tentu ada faedahnya. Wallah alam meskipun bila tidak menegaskan, e, mungkin ini adalah isyarat. Saya katakan ini mungkin isyarat yang menunjukkan <clears throat> kalau ada tafrik pembedaan dalam masalah ini. Akan tapi yang difatwakan oleh Alimah menubas dan yang lainnya dalam e, dalam saya menubas dalam beberapa fatwa beliau adalah tidak membedakan yang benar tidaklah dibedakan antara e, tua dan muda. Sama saja semuanya semuanya terlarang berdasarkan keumuman larangan. Dan dianjurkan laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan salah satu adab dalam jabat tangan adalah tidak menarik tangan dari tangan orang yang dijabat sampai orang tersebutlah yang melepasnya. Ilal hajah kecuali jika ada kebutuhan. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW menjabat tangan seseorang, maka beliau baru melepas tangannya ketika orang tersebut melepas tangannya. Kemudian berkaitan dengan berpelukan ketika bertemu, maka beliau katakan, wala ba'sal bil mu'anaqah. Ya, terpelukan ketika bertemu itu hukumnya tidak mengapa. Maka beliau menyatakan bolehnya hal ini secara mutlak. Namun insya Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Mu'anakah itu berpelukan itu diperbolehkan dan disyariatkan adalah ketika e, bertemu dengan orang yang pulang dari bepergian atau kemudian orang yang e, ya, orang yang bepergian kemudian saling bertemu <coughs> maka di situ disyariatkan untuk dan dibolehkan untuk mu'anakah Adapun setiap kali bertemu kemudian berpelukan maka e, itu adalah kurang tepat insya Allah Taala. Ya meskipun ada ulama yang membolehkannya secara mutlak semacam e, di sini. Syekh eh, Abdullah Ali Basam juga mengatakan ya, secara mutlak ya, berpelukan ketika bertemu ber, berpelukan eh, yaitu ketika maksudnya ketika bertemu adalah tidak mengapa. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah ini itu hanya menunjukkan disyariatkan ya, ketika e, baru pulang dari bepergian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di ya, Riyadhus Salihin dan berikan judul bab tentang masalah hadis-hadis berpelukan dengan e, dan berpelukan ketika seorang itu pulang dari bepergian. Sedangkan tentang masalah cium tangan, ya, maka di sini beliau katakan dan mencium kepala ya, di antara kebiasaan orang Arab jika menghormati seseorang adalah mencium dahi. Ketika bertemu dengan ulama, ketika eh, maka mereka punya kebiasaan untuk mencium dahinya menjabat tangannya kemudian ditundukkan kemudian dicium dahinya sebagai bentuk penghormatan. Mencium kepala waliyadi dan cium tangan jika itu untuk li ahli ilmi. Jika orang yang dicium adalah orang yang berilmu dan orang yang agamanya bagus, maka dan semacamnya maka hukumnya tidak mengapa. Dan dijelaskan di uh, silsilah hadis sahihah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahasanya masalah cium tangan itu pada asalnya tidak mengapa namun belum berikan beberapa persyaratan. Yang pertama orang yang di cium tersebut ada ahlul fadl, orang yang punya kelebihan dari sisi agama dan ilmu bukan karena kekayaannya. Iya. Bukan karena kekayaannya Kemudian yang kedua, hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan. Sehingga sehingga hilanglah sunnah yang asli, yaitu jabat tangan. Dan orangnya adalah seorang sunni, seorang ahli sunnah. Bukan ahli bid'ah. Dan yang keempat uh, adalah uh, tidak dikhawatirkan hal tersebut menimbulkan ujub. <clears throat> Kemudian uh, yang kedua adalah jika dia mengundang, maka penuhlah undangannya. <clears throat> Diatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu mengatakan, "Faman du'iya falam yujib fakat asallah wa rasulah." Siapa yang diundang lalu tidak memenuhi undangan, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam berat Muslim, idza da'a ahadukum akahu falijib. Jika salah satu di antara kalian mengundang saudaranya, maka adalah dia saudaranya tersebut memenuhi undangan. Dalam lafaz yang lain, idza duya ahadukum ila wali, mati ursin falyujib. Jika kalian salah satu kalian diundang untuk menghadiri walimah urs, maka adalah dia memenuhi undangan. Kemudian keterangan dari kitab Al-Iqna. Ijabah unda, e, eh, memenuhi undangan dan itu adalah undangan walimatul ors. Hukumnya adalah wajib jika si pengundang adalah muslim dan dia mentakyin dan dia menentukan e, menegaskan mengkhususkan siapa yang diundang. Adapun undangan-undangan jafalah, jika undangan itu undangan umum, maka mendatanginya tidak wajib. Ini sebagaimana kata Syekh Semin rahimahullah taala e, di Qaulul Mufid. undangan e, jafalah yaitu undangan umum e, pada jamaah Masjid Al-Asri. Maka itu tidak wajib untuk didatangi. Wajib jika ta'yin. tidak ayyanahu Da'in muslim. Ya, jika ditakyin si fulan, ya, si A, ya, kepada si A, si fulan. Jadi tegas orang yang dituju siapa. Maka wajib. <clears throat> Jika tidak cuma undangan umum maka tidak wajib. Tidak datang semua tidak apa-apa. <clears throat> Dan itu adalah e, wajib jika orangnya adalah haram dihajar, ya, tidak disyariatkan untuk menghajar dia. Ya, jika orangnya disyariatkan untuk dihajar, maka tidak wajib. Kemudian pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, sehingga makanan yang dimakan di walimah tersebut adalah ya, halal. Dan itu wajib jika hari yang pertama mungkin walimahnya beberapa hari, maka wajib adalah hari pertama. Kalau diundang untuk datang pada hari yang kedua, eh, maka tidak wajib. Dan undangan ini atau memenuhi undangannya adalah hak pengundang dan gugur jika dia memaafkan. <clears throat> Namun jika orang yang diundang itu orang yang sedang sakit atau merawat orang yang sedang sakit atau sibuk menjaga hartanya atau cuacanya itu sangat-sangat panas atau sangat-sangat dingin atau hari pas undangan itu adalah ketika itu hujan yang membasahi pakaian atau dia ketika diundang itu statusnya sebagai ajir orang yang terikat kontrak kerja bekerja di tempat satu orang dan orang yang bosnya tidak mengizinkan dia untuk meninggalkan pekerjaan maka memenuhi undangan tidak wajib dan yang wajib adalah undangan urs ya walimatul urs adapun selainnya minat da'awat undangan-undangan selainnya, ya, undangan makan-makan, ya. maka hukum-hukumnya adalah e, selama undangan tersebut mubah, hukumnya adalah mandubah, hukumnya dianjurkan. Yang wajib adalah walimatul urs. Kemudian jika dia meminta nasihat, yang ketiga jika dia minta nasihat padamu maka nasihatilah orang tersebut. Lihat kelima Buridin Muslim dari Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah SAW ala iqamati salati wa ita'i zakati wa nushi likuli muslim. Aku membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan tiga hal. Menegakkan salat, membayar zakat, dan menasihati memiliki sikap nasihat untuk setiap muslim. Dan hakikat nasihat adalah eh, iradatul khair lil ghair. Mengendaki kebaikan untuk orang lain. Di antara bentuknya adalah dengan memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan e, masukan. Karena kita menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut. Ya, itu maknanya. Tidak sebagaimana makna nasihat dalam bahasa Indonesia yang sempit hanya Eh, nasihat mau'idah dan atau eh, semacamnya. <clears throat> Namun nasihat eh, dalam istilah syar'i itu maknanya luas, yaitu menghendaki kebaikan untuk orang lain. Oleh karena itu, nasihat untuk setiap muslim itu berhubungan dengan hadis yang yang satu ini, diriatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, la yu'minu ahadukum hatta yubali akhihi ma yuhibbu kalian tidaklah benar-benar beriman sehingga menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kenapa hadis ini dihubungkan dengan hadis tadi? Karena itulah hakikat nasihat, menginginkan kebaikan untuk orang lain. <clears throat> Maka kita ingin orang lain e, ingin diri kita masuk surga, ingin diri kita dapat hidayah, maka kita pun inginkan orang lain agar dapat hidayah. Kita ingin eh, berpegang teguh di atas sunnah, maka kita pun berkeinginan agar orang lain berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Kita ingin diri kita berilmu dengan banyak belajar dan ngaji, maka kita ajak orang lain agar demikian. Kemudian nasihat dalam arti nasihat lisan, masukan dan e, wejangan dan semacamnya, maka hukumnya di sini dikatakan dan nasihat fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Nasihat dalam arti nasihat lisan, dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar, dalam arti eh, <coughs> dakwah. Maka jika sudah dilaksanakan oleh man yakfi, orang yang sudah mencukupi, maka sakatat, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya. Dan nasihat ini adalah satu keharusan sesuai dengan kadar tokoh kemampuan masing-masing. Makna hadis di atas, jika saudaramu seorang muslim meminta padamu agar diberi nasihat, maka engkau wajib untuk menasihatinya. Adapun jika tidak diminta, maka hukumnya tidak wajib. Meskipun tidak wajib, namun dia adalah mustahab. Akan tapi nasihat adalah akhlak Islam yang luhur. Dan Nabi SAW menyatakan bahasanya orang yang menunjukkan kebaikan itu sebagaimana pelakunya. Sebagai dalam hadis yang diat kelima Muslim, mandala ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Kemudian yang keempat, jika dia bersin lalu memuji Allah, fasyamithu maka doakan dia. Dijelaskan dalam hadis yang lain di Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, idza atau saahadukum falyakul alhamdulillah, walyakul lahu akhuhu yarhamukallahu, walyakul yahdikumullah wa yuslih balakum." Jika kalian bersin, maka dalam mengucapkan alhamdulillah. Dan tidaklah saudaranya yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut mengatakan padanya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin membalas dengan mengatakan, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki balakum. Balakum maknanya sya'nakum. Memperbaiki keadaanmu. <clears throat> Tentang hukum mendoakan orang yang bersin, kata Imam Nawawi, innahu muttafaqun ala istihbabihi. Sebenarnya itu disepakati e, bahasanya ini adalah amal yang dianjurkan. Akan tapi diriatkan e, diatkan uh, e, dari Imam Abu Dawud diatkan oleh Al Imam Abdul Bar dengan sanad yang jayid kata Sun'ani di Subul Salam bahasanya satu ketika eh, Imam Abu Dawud mendengar ada seorang yang bersin dan mengucapkan tahmid. <clears throat> Namun orang tersebut ada di tepi pantai. Dan beliau berada di lautan. Beliau naik perahu. Maka kemudian beliau menyewa perahu ya, dengan seharga satu dirham untuk uh, sampai ke pantai untuk memberikan tasmid untuk sekedar mengucapkan ya Allah kemudian balik lagi demikian bagaimanakah perhatian uh, alim ini beliau ini terhadap tasmid beliau di tengah lautan dengar ada orang dan mengetahui ada orang yang e, bersin beliau sampai e, mengeluarkan uang untuk sekedar sampai sana untuk membalas tasmid kemudian balik lagi dan beliau ditanya kenapa kok susah-susah ya. boleh jadi orang tersebut doanya mustajab ya. boleh jadi orang tersebut doanya mustajab ya. itu mengharapkan e, doa dari orang tersebut ya hatikumullah wa yusleh balakum. Boleh jadi doa orang ini mustajab. Ya. Sampai demikian uh, untuk mengamalkan sunnah ini eh, boleh sampai berbuat uh, yang tidak ringan. Maka sungguh uh, sangat uh, menyedihkan jika kita meremehkan masalah ini. <coughs> Di kitab Al-Iqna dinyatakan jika bersin maka adabnya adalah hendaknya wajah ditutupi semacam dengan telapak tangan dan tidak menoleh tidak kemudian dibersihkan ke sampingnya kemudian membaca alhamdulillah sedangkan tasmid kata di al-iqna dikatakan tasmid hukumnya fardu kifayah mendoakan orang yang bersin itu fardu kifayah. Dan makro hukumnya mendoakan orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah? Ya, jika dia eh, balakin alim diajari jika dia masih kecil diajari untuk mengucapkan alhamdulillah atau dia baru saja masuk Islam termasuk juga ya apalagi yang sudah lama masuk Islam atau sejak kecil masuk Islam maka ditegur dinasihati supaya mengucapkan alhamdulillah e, eh, mimba bil munasohah e, eh, dalam rangka untuk nasihat amar ma'ruf nahi mungkar dan <clears throat> jika kemudian samping kita bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah gimana kita tegur ya. ditegur diingatkan untuk mengucapkan alhamdulillah dan karena dengan perbuatan tersebut kita dapat uh, ya, dia dapat pahala karena mengucapkan alhamdulillah dan dia menjadi sebab kita melakukan satu amal soleh. Itu mendoakan dia. Kemudian eh, laki-laki diperbolehkan atau kemudian um, mendoakan bersin sesama laki-laki. Uh, atau kemudian jika perempuan maka yang diperbolehkan adalah perempuan yang sudah simbah-simbah al-ajus itu diperbolehkan jika dia bersin untuk dijawab. Namun tidak boleh kalau syabah. Nah, tidak boleh kalau masih gadis, masih muda, <clears throat> maka tidak boleh dijawab. Biar kalau dia mengucapkan alhamdulillah ya biarin. Jangan wala tusammithu. Jangan di nah, <clears throat> jangan kemudian didoakan. Ada bahaya yang lebih besar di balik itu. Mustahab namun efeknya lebih besar, eh, maka akhafu dararain. Namun tasmit ini hanya berlaku untuk bersihin pertama, kedua dan ketiga. <clears throat> Sebagaimana dalam e, sebagian hadis, adapun <clears throat> keempat maka tidak lagi tasmit. Ya, tidak lagi di, kita doakan ya rahmatullah akan tapi kita doakan di agar afiah, agar sehat. Karena dia sakit. Ya. Karena dia berarti pilek atau influ dan semacamnya. Maka kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan untukmu. Nah, dan hadis ini menunjukkan bahasanya doa bersin itu jika untuk sama muslim. Adapun e, non muslim maka dalam ini ada satu hadis <clears throat> ada seorang Yahudi yang bersin e, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengucapkan alhamdulillah dan dia ingin mendap, e, didoakan oleh Nabi Sallam. <clears throat> Dia berharap Nabi mendoakan ya Allah. Namun kemudian Nabi SAW tidak mendoakan dengan doa tersebut. Nabi doakan namun ya dikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah padamu masuk Islam dan <clears throat> memperbaiki keadaanmu dari Yahudi dari kafir menjadi muslim. Nah, keadaannya akan lebih baik. Maka demikianlah jika <clears throat> jika ada seorang non muslim bersin asalkan dia mengucap, mengucapkan alhamdulillah maka masroh, maka disyariatkan untuk e, mendoakan namun dengan doa hidayah yahdikumullah wa islih balakum <clears throat> Kemudian yang kelima, jika dia sakit maka jenguklah. Dia kelima Tirmidzi dari Ali radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Mamin muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin <clears throat> hatta yumsiya. Wa in atahu asyiatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Maka nalahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain yang sakit rutwatan di waktu pagi kecuali bersolawat untuknya mendoakannya 70 ribu malaikat hingga sore hari didoakan oleh malaikat dari pagi sampai sore bukan hanya satu bahkan 70 ribu malaikat dan jika dijenguk dan jika dia menjenguk orang sakit tanpa pada waktu sore maka dia akan diberi solawat. Eh, Salawat dari malaikat maknanya doa dan istighfar. Eh, maka dia didoakan oleh 70 ribu malaikat. Dan doa malaikat untuk doa yang makbul. Hatta yusbiha dan demikian doa malaikat sampai pagi tiba. Dan untuknya eh, wakan al kharifun fil jannah dan <clears throat> dan seakan-akan dia berada dalam satu taman di surga. Hadisnya kata Abdullah al-Basam hadisun hasanun. Ya keutamaan menjenguk orang sakit. Ya. Seakan-akan berada di dalam surga e, statusnya bagikan berada di surga e, dan untuknya salawat dari malaikat 70 ribu malaikat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, Taqiyuddin Syekhul Islam Taimiyah, hukum yang bisa disimpulkan oleh nas adalah wajibnya menjenguk orang sakit. Dan bahkan Imam Bukhari menegaskannya. Ya, pendapat Imam Bukhari, menjenguk orang sakit hukumnya wajib. Namun jumhur fukaha <clears throat> jumhur ulama mengatakan hukumnya mandub. <clears throat> Dan Imam Nawawi menukil ijma tentang tidak wajibnya. Namun dijelaskan ada ada ulama yang menjelaskan maksud Imam Nawawi ijma tentang tidak wajibnya wujuban ainiyat. Wajib ain. <clears throat> ya, ada ulama yang menjelaskan maksud Imam Nawawi <coughs> mengatakan ijma tidak ada wajib tidak tentang tidak wajibnya adalah tidak wajibnya dengan wajib ain. Artinya wajib jika dikatakan wajib, maka wajib kifayah. Jika satu kampung kemudian nggak ada satu menjenguk, dosa semua. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah inilah pendapat yang sesuai dengan nas. Mafhum hadis eh, bahasanya hak e, dikunjungi adalah untuk muslim. Bagaimanakah menjenguk e, eh, non muslim yang sakit akan tapi kita dapatkan Nabi SAW menjenguk seorang Yahudi <clears throat> sebagaimana dia Imam Bukhari dan kemudian Nabi dakwai dan dia masuk Islam sebelum meninggal dunia dalam hadis yang lain Nabi juga menjenguk pamannya Abu Talib yang eh, sakit dan hampir meninggal dunia Dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maka hal ini menunjukkan bolehnya <clears throat> menjenguk non muslim Non tidak semata-mata menjenguk. Non ada di sana ada maksud dakwah ya, dan ada nasihat. Adapun semata-mata menjenguk eh, maka tidak diperkenankan. Dalam kitab Al-Iqna dikatakan adab orang menjenguk orang sakit adalah bertanya tentang kondisinya. Dan eh, apa, me, mengucapkan kata-kata yutayib nafsahu yang menyenangkan dirinya. Sehingga memberikan apa, eh, memberikan memberikan harapan kepadanya tentang ajalnya. Jangan kemudian ditakut-takuti nanti ini sebentar lagi mati. Ya. Namun ucapkan kata-kata yang menyenangkan dan memberikan harapan padanya. Dan janganlah e, berlama-lama duduk di dekat orang yang sakit. Wayarib biha dan jangan tiap hari jenguk orang sakit. Namun ya rib kadang-kadang saja sehari jenguk kemudian tiga hari lagi atau jangan tiap hari. Dia telah memang Imam Muslim dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu me mendoakan meruqyah sebagian istrinya nah, yang sakit dan ruqyah itu tidak hanya tidak identik dengan jin. Ya. Ruqyah itu identik dengan sakit satu eh, eh, satu pemahaman yang keliru ru'yah identiknya bayangannya jin itu keliru ru'yah itu identiknya orang sakit <clears throat> karena makna ru'yah adalah ta'awid adalah doa-doa perlindungan atau eh, <clears throat> doa-doa perlindungan <clears throat> maka Nabi menjenguknya atau kemudian Nabi menjungnya dan memberikan ta'awud untuknya dengan Nabi sentuh dengan tangan yang kanan disentuh dengan tangan kanannya badan orang sakit tersebut dan kemudian beliau berdoa Allahumma rabbana si ati bilbas. bas isfi anta syafi la syifaa ila syif eh, la syafia ila anta syifaan la yughadiru saqama ya Allah Rabb manusia penghilang eh, al-ba'sa namun e, di sini bacanya bas tanpa hamzah. Dan maknanya sama dengan al-ba's. Menghilangkan kesusahan, sembuhkanlah engkaulah asyafi, pemberi kesembuhan. Salah satu nama Allah adalah asyafi. Tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali dirimu, kesembuhan la yuradir yang tidak meninggalkan sakoman rasa sakit. Kemudian yang keenam, jika mati maka jika meninggal maka ikutilah jenazahnya. Diat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man syaidal janazata hatta yusalla 'alaiha, hatta yusalli 'alaiha, falau qiratun, wa man syaidah hatta tudfana falau qiratani." Kila wa mal qiratani mislu jabalaini azimaini. Barang siapa yang menghadiri uh, jenazah kemudian sampai dia mensalatinya maka untuknya pahala satu kirat jika dia menyaksikannya sampai jenazah tersebut dimakamkan untuknya dua kirat ada yang bertanya apa dua kirat kata Nabi SAW seperti dua gunung sebesar dua gunung yang besar maka satu kirat adalah satu gunung besar maka inilah e, keutamaan ketika ada orang meninggal kita sholatkan dan sampai uh, ke ke pemakaman Lalu kemudian pulang nah kalau kemudian datang kemudian mensolatinya maka satu kira kalau cuma datang ngobrol-ngobrol maka tidak ada nggak ada nasnya dikatakan dalam kitab al-Iqna dan mengikuti jenazah sampai pemakaman hukumnya sunnah dan dia adalah hak mayit dan hak keluarga mayit. Kata ala Juri termasuk kebaikan dalam mengikuti jenazah untuk menunaikan hak saudaranya sesama muslim. Dan ketika, ketika mengikuti jenazah, yukrah, dimakruhkan, bersuara keras, wasayha dan teriak-teriak. Ing darof iha ketika eh, diangkatnya jenazah tersebut, maksudnya diangkatnya ke pundak, artinya ketika berangkat menuju pemakaman. Meskipun suara keras tersebut kiroah, baca Quran. Maka baca Quran ketika jenazah mau diberangkatkan, di sini dikatakan yukoh, makro, Ataupun dikir, orang Jawa bilang dikir boyong sambil untuk pemakaman, sambil <clears throat> dikir la ilaha illallah. <clears throat> karena dianjurkan untuk bersikap khusyuk dan memikirkan keadaan dirinya dan mengambil pelajaran dengan kematian dan nasib yang dialami nasib akhir mayit. akan di dikatakan yukroh tabasum makroh senyum-senyum ketika mah bawa jenazah menuju pemakaman. Senyum saja makroh Gimana kalau tertawa? hak asyadu minhu. Dan tertawa ya lebih parah lagi. Demikian juga di uh, terlarang tahadus bi amr dunia. Ngobrol urusan dunia sama teman jalannya. Gimana kuliahnya? ya, hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdur ilaman huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum." fawa ajdaru alla tasdaru nikmatallah alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah orang yang asfala minkum, lebih rendah daripada kalian dalam urusan dunia. Walatang dulu dan janganlah kalian memandang man huwa fawqakum, orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Karena sikap demikian ajdar lebih layak supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah alaikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Muttafaqun alaihi. Tapi sebelumnya enam hak muslim antas muslim yang lain tadi ingat dikaitkan dengan uh, muslim <coughs> maka ini berlaku mutlak untuk <coughs> untuk semua muslim. <coughs> Dikenal ataupun tidak kita kenal kerabat ataupun bukan, tetangga ataupun bukan, teman ataupun bukan. Asalkan dia muslim maka adanya e, enam hak tadi. ya. e, hadis yang berikutnya adalah berkenaan dengan qanaah. <clears throat> Mayukhadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya. Yang, e, yang pertama, ketenangan hati tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan sikap memandang yang benar. <clears throat> Bagaimanakah ketika kita memandang, eh, ketika dalam urusan dunia, kemana kita memandang? <clears throat> sikap yang benar adalah kita pandang orang yang lebih susah daripada kita. Dan kona'ah dengan apa yang Allah bagikan pada hambanya. Maka jika ini tidak dilakukan, tidak memandang orang yang lebih rendah dan merasa qanaah dengan apa yang Allah uh, yang Allah berikan, maka apapun yang terjadi <clears throat> meskipun bertambah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, maka tentu akan terdapat orang yang lebih lebih dunianya daripada kita. Jika kemudian uh, maka apa yang terjadi falayazalu fisika syiqaqil qalbin maka tidak henti-henti kita berada dalam hati yang susah hati yang capek, badan yang capek, dan lalai dan lalai untuk bersiap, bersiap-siap untuk menuju kehidupan yang abadi dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Ini sikap yang benar berkaitan dengan urusan dunia adalah kita pandang orang yang lebih susah. Berkenaan dengan eh, rezeki, dengan harta, berkenaan dengan kesehatan, maka kita lihat orang yang lebih susah. Dengan itu kita akan kona'ah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan jika kemudian kita pandang orang yang lebih nah, yang lebih hebat dunianya dan nah, maka hati kita akan capek dan capek. Badan capek, hati capek. Karena pasti ada orang yang lebih dunianya daripada kita. Dan jika itu yang kita pikirkan dan itulah yang jadi uh, yang nyangkut di hati kita, maka kita kita tiap hari susah. Ada orang yang lebih enak, ada orang yang lebih senang dan seterusnya. Dan yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya tentang cara agar bisa punya kona'ah. Dan Nabi yaitu dengan memandang orang yang lebih susah dalam perkara dunia. Dan Nabi tunjukkan baga bagaimanakah kepa e kepada mereka cara untuk mendapatkan ridha dengan apa yang Allah bagikan. E, Nabi perintahkan umatnya untuk memandang dalam urusan dunia man huwa asfalu minhum. Ya. Pada orang yang lebih rendah daripada mereka. Dan lebih sedikit hadzan keberuntungannya dalam urusan dunia. Karena seorang hamba betapapun dia itu miskin, maka akan dia dapatkan orang yang lebih miskin daripadanya. Sekiri apapun orang, itu mesti ada orang yang lebih kiri. Wa mahma marido. Dan ketika seorang itu sakit, seberapa sulit sakitnya, maka akan dia temukan orang yang lebih parah sakitnya. Dan jika dia adalah za'ahadin, orang yang cacat, punya cacat badan, ya, tangannya buntung atau yang lainnya, maka jika mau mau mengambil apa yang Nabi perintahkan, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, maka pasti akan dia dapatkan ya, man huwa a'zamu minhu ahadan. Orang yang lebih cacat daripada dirinya. Dan lebih susah lagi. Dan jika orang tersebut mau am'anan nazar, merenung baik-baik, <clears throat> maka dia akan dapatkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkannya dari banyak orang-orang makhluk yang Allah ciptakan. Oleh karena itu doa yang Nabi SAW ajarkan e, ketika kita melihat orang yang kesusahan, orang yang cacat dan sebagainya adalah Alhamdulillahi, afani mimman ibtalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membebaskanku dari cacat yang menimpa dirimu. Namun jangan keras-keras. Namun doanya jangan keras-keras, kasihan hatinya. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang afani mimamit mimanib talaka. Yang telah membebaskanku dari ujian yang menimpamu. Dianjurkan tidak keras-keras baca doa ini. Eh, bukan eh, bukan guyonan, ini serius. Jadi, <laughs> jangan eh, jangan dibaca keras-keras. Kalau dia tahu bahasa Arab kan kasihan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila dan memberikan kelebihan kepadaku <clears throat> ala katsirin lebih baik daripada banyak, Bukan bukannya sedikit, banyak ala katsirin mimman khalaqa. Ya, lebih banyak, lebih daripada banyak orang yang Allah ciptakan. Tafdila benar-benar Allah lebihkan diriku. Kemudian yang ketiga adapun jika memandang dalam masalah taat dan perkara ibadah maka seyogyanya memandang alaminhu orang yang lebih tinggi. Dan tidaklah dia menganggap dirinya itu mukosirin orang yang ya, meremehkan amal. Dan tidaklah dia uh, eh, riptah, merasa iri dalam artian punya keinginan agar sama dengan orang-orang yang lebih dulu daripadanya dalam masalah ketaatan. Sehingga punya jid, punya kesungguhan untuk menyusul mereka. Kemudian hadis yang ketiga An-Nawas bin Sam'an radhiallahu anhu. Sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ismi. Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir dan al-ismi. Tentang eh, kebaikan dan dosa. Maka Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluki. Yang kebaikan adalah akhlak yang luhur. Dan dosa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan cirinya. Dosa itu memiliki dua ciri. Pertama ciri internal dan kedua ciri eksternal. <clears throat> ciri yang ada dalam diri kita yaitu maha kafisadrika. sadrika apa yang membuat kebimbangan dalam dirimu, dalam dadamu. Apa makna haka bisa dilihat di mufradat? dudun wa taharukun. Eh, eh, Tarot dada wa taharuka bi al khatir fi sadri Ragu-ragu dan eh, dan bimbang al khatir hatinya yang ada dalam dadanya. Dan khawatir kalau ini adalah dosa. Maka ciri internal, ciri yang ada dalam diri kita adalah eh, kita bimbang, kita takut, kita was-was. Ya. Itu ciri dalam hati. Ciri internal. Ada ciri eksternal, ciri dari luar. Wa karihta ayutalli'a alihi annas. Dan kau khawatir Ayutalli'a alihi annas diketahui oleh orang lain. Diatkanlah Imam Muslim. Maka ada dua hal yang dibahas oleh hadis ini, yaitu albir dan al-ismu. Tentang makna albir, maka lihat perkataan saya Ahmad Al-Jihazi dalam surah Arba'in. Beliau mengatakan bahasanya albir adalah istilah untuk segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Apa itu bir? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Wujuban wa nadban. Boleh jadi perintah wajib atau mustahab. Maka segala yang diperintahkan oleh syariat, baik wajib ataupun mustahab, itu adalah albir. Maka albir adalah istilah lain anil ihsan dari berbuat baik. Dan termasuk dalam albir dalam kebaikan <coughs> Salah satu tiga hal. ini Nabi katakan bahasanya albir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang luhur. Itu akhlak luhur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak luhur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak yang mulia dengan sesama manusia. Adapun berakhlak mulia dengan sesama manusia, maka Eh, beberapa ulama menjelaskan bacanya intinya ada dalam tiga hal. Sebagaimana penjelasan Hasan Al Basri dan yang lainnya. Fa'idhulu salah satu. Maka tercakup di dalamnya yaitu akhlak. Ini, ini mau menjelaskan akhlak. Nah, itu ringkasnya bisa diringkas dalam tiga hal. Menurut keterangan sebagian ulama. Yang pertama sih, telakatul wajahi. Wajah yang ceria. Nah, inti akhlak yang luhur itu ada dalam tiga hal. Yang pertama eh, wajah yang ceria, tidak bersengut, tidak merengut, tidak eh, kemudian uh, uh, orang lihat wajahnya itu susah, baru lihat wajahnya saja sudah susah, apalagi lihat perkataannya. Maka nah, unsur pokok husnul khuluk itu yang pertama adalah talaqatul wajahi. Wajah yang ceria wajah yang dihiasi senyuman. Kemudian wakaful adha. Menahan diri untuk tidak ganggu orang. Orang nggak salah dijiwit, orang nggak salah di uh, uh, diganggu. Maka itu dihindari. Maka itulah orang yang beralak lu. Maka itulah unsur yang kedua yang yang paling pokok dalam husnul khuluk. Dan yang ketiga adalah badlun nada nada itu bisa maknanya embun. <clears throat> Nah, di sini maksudnya adalah uh, eh, al khair. Tadul <clears throat> nada artinya memberikan kebaikan, berbuat baik, ya. membantu orang, eh, me menyusahkan, menghilangkan kesedihan orang, meringankan hutang orang dan sebagainya. Maka ketika seorang itu pada dirinya tiga unsur pokok ini, dia memiliki bukan seorang yang wajahnya kaku, namun wajah orang yang ceria, orang yang berhias senyuman. Eh, kemudian dia tidak suka mengganggu orang, berusaha untuk tidak menyakiti hati orang dengan lisannya, dengan perbuatannya, dan berusaha untuk membantu orang sesuai dengan apa eh, kemampuan yang dia miliki, maka itulah orang yang memiliki husnul khuluq. dan menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Di antara sikap atau husnul khuluk adalah sikap adil dalam bersikap dengan orang lain, sikap lembut ketika beda pendapat dan berdebat, dan bersikap adil ketika memberikan keputusan, <clears throat> dan berbuat eh, dan <clears throat> berbuat baik fisir ketika meskipun eh, tidak ada orang yang lihat Ya, cuma berdua ini ada orang butuh pertolongan maka ditolong. Menolong orang juga, jangan hanya ketika banyak ketika banyak yang nonton. <clears throat> dan mengutamakan orang lain dalam kesulitan dan bisa menjadi sahabat yang baik, bersikap sebagai pergaulan yang baik. <clears throat> Walinil janib dan orangnya itu mudah, tidak kemudian eh, terlalu apa? E, harus ini dan itu harus apa? Eh, banyak apa, aturan. Ya kalau memang bisa mudah kenapa harus dipersulit? wah Wahtimalul ada dan sabar dan eh, ketika mendapatkan gangguan melakukan hal-hal yang wajib dan menjauhi hal-hal yang haram. <coughs> Sedangkan untuk masalah dosa tadi e, ringkasnya Nabi SAW memberikan dua dua kriteria dosa dan ini berlaku jika tidak ada dalil. Jika kemudian ada dalil, maka dalillah yang menjadi patokan. Hati kita merasa tidak merasa berdosa, namun dalil mengatakan itu dosa, maka itu adalah dosa. Ya. Hati kita tidak merasa takut dilihat orang, namun dalil mengatakan ya. <clears throat> mengatakan itu adalah satu hal yang haram, maka itu adalah haram. Adapun ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah yang dalil tidak jelas dalam masalah ini, maka kita bisa mengetahui ini perbuatan dosa ataukah tidak. Ya, jika kita adalah orang yang diberi hati dan hati kita bu belum bukanlah hati yang rusak karena maksiat, maka hati bisa jadikan e, alat bantu untuk mengetahui ini dosa ataukah tidak. Dengan catatan hati itu tersebut adalah hati orang beriman, bukan ahli hati ahli maksiat kalau memang setiap hari ya, memang sudah eh, biasa dan hobi nyontek ya nyontek itu enggak, enggak bikin enggak deg-degan enggak kemudian takut biasa saja <clears throat> karena memang sudah rusak hatinya namun ketika dalam masalah yang belum jelas dalilnya dan apa e, dan hati tersebut adalah hati yang masih baik maka hati bisa jadikan alat bantu mengetahui ini dosa ataukah tidak. Gitu. Ketika kemudian hati itu merasa bimbang, merasa takut, eh, eh, merasa deg-degan melakukannya, maka ini adalah ciri dosa. Atau hati, atau kemudian kita melakukannya sembunyi-sembunyi agar orang tidak tahu, eh, sembunyi-sembunyi agar orang itu nggak lihat dan tidak tahu, ah ini ini dosa. SMS-an ah, nggak boleh ada orang lihat kan, ah, sendirian. Ah. Maka ketahuilah ini dosa. Ketahuilah ini dosa. Bukti, <laughs> buktinya apa? Seandainya ada orang baca SMS tadi, kita malu setengah mati. Nah, kayak ini tanda bahasanya itu dosa. Enggak perlu dalil banyak-banyak. Ini dalilnya. Wakar kita ayutalle alhi anas. Nah, ada ustadznya lewat, ah, terus kemudian ah, disimpan dulu aja, nggak jadi dikirimkan. Takut dilihat orang. Maka itu bukti kalau itu adalah dosa. Untuk masalah-masalah yang belum jelas dalilnya atau kemudian kita belum mendapatkan kejelasan dalil dan dengan catatan hatinya adalah hati yang sehat. Maka hati bisa jadikan alat bantu untuk mengetahui itu dosa ataukah tidak. Akan tapi jika sudah ada nas tegas, maka kewajiban kita taat pada dalil <clears throat> dan menerimanya dengan ridho dan kelapangan hati. Kemudian eh, berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja itnani dunal akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna nadalika yuhzinuhu." Jika kalian tiga orang fala yatanaja maka tidak boleh berbisik isnani dua orang tanpa orang yang ketiga sehingga kalian bercampur dengan banyak orang min ajli karena hal tersebut yuzinuhu menyusahkannya. Mutafakun alaih. Diatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Islam itu memerintahkan kita untuk bijaber al-khulub. Untuk me menghibur hati. Nah, untuk menghibur hati orang dan ketika kita duduk dan berbincang maka dengan dengan cara yang baik dan melarang segala sesuatu yang menyusahkan dan menyedihkan seorang muslim dan menimbulkan timbulnya berbagai atau banyak sangkaan. Di antaranya jika seorang itu eh, ada tiga orang <clears throat> maka jika dua orang itu berbisik-bisik tanpa yang ketiga ya, maka itu akan menyusahkannya. Maka itu akan menyusahkannya dan menyedihkannya. Dia akan merasa bahasanya dia tidak berhak untuk masuk dalam pembicaraan keduanya. Sebagaimana dia akan merasa wahdah, merasa kesendirian dan merasa kesepian. Ini cuma tiga orang, kok dua orang yang ngobrol, dia nggak diajak bincang-bincang. Maka dilarang oleh Nabi SAW jika ada tiga orang dan dua orang berbisik-bisik berbincang-bincang tanpa mengajak yang ketiga. Mafhum hadis menunjukkan yang kedua, jika lebih dari tiga orang, yaitu empat orang ataukah lebih, maka boleh berbincang, eh, berbisik-bisik di antara dua orang. Dan demikianlah yang dikerjakan eh, oleh sahabat Ibnu Umar. Ketika satu ketika ada <coughs> tiga orang, eh, dan di antaranya Ibnu Umar, beliau tidak bincang-bincang bicara khusus dengan satu orang, maka beliau mengundang satu orang lagi untuk menemani orang yang ketiga kemudian beliau baru bisik-bisik dengan berbincang secara khusus dengan orang yang beliau kendaki. Kemudian termasuk eh, apa berbisik-bisik yang terlarang adalah berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh orang yang ketiga. Maka ini statusnya sama dengan E, sama dengan berbincang-bincang dan berbisik-bisik yang terlarang. Ya. Ada dua orang, e, dua orang Sunda, satu Jawa, yang Jawa nggak tahu bahasa Sunda. E, maka kemudian ngobrol asik keduanya dengan bahasa e, Sunda sehingga yang Jawa ini bingung, ini ngomongin apa? <coughs> maka itu termasuk meskipun tidak berbisik-bisik, meskipun bersuara keras. Namun hukumnya sama dengan berbisik-bisik. Karena berbisik-bisik itu hakikatnya adalah uh, tidak diketahui oleh orang lain. Maka ini meskipun suaranya keras, bunga bunga bersuara keras, uh, namun dengan bahasa yang tidak diketahui oleh orang yang ketiga, maka statusnya bisik-bisik. Maka termasuk yang terlarang. Gimana hukumnya? Zahir hadis menunjukkan ini adalah haram. Karena larangan itu menunjukkan mana haram. Namun kata beliau, kata Syabdullah Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala, jika tidak sampai derajat haram, maka minimal makruh yang sangat. Makruh setengah haram. Mendekati derajat haram. Kemudian yang terakhir di kesempatan pagi hari ini dari Ibnu Umar radhiallahu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqimu rajulu arajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang itu memerintahkan orang lain untuk berdiri min majlisi dari tempat duduknya, kemudian dia duduki. Akan tapi tidaklah dia berlapang-lapang dan berluas-luas. Berlapang-lapang dan berlonggar-longgar sehingga orang lain itu dapat tempat. Maka dalam hadis ini ada dua adab majlis. Yang pertama, tidaklah halal, tidaklah diperbolehkan seorang itu memerintahkan orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Jika dia sabakahu ilaihi. Jika dia yang lebih duluan. Setelah orang tersebut berdiri, kemudian dia duduki. Karena apa? Karena kaedahnya man sabaqa ila mubahin fawa ahaqqu bihi. Nah, di antara Kuwait fiqhiyah dicantum oleh Sa'di di kawaid e, eh, risalah Kuwait fiqhiyah beliau barang siapa yang telah duluan <clears throat> dalam satu perkara yang mubah maka dia adalah orang yang berhak daripada orang yang lain. Waman sabaqa ila malam yusbaq ilaihi fahuwalahu. Barang siapa duluan eh, dalam satu hal yang lam yusbak ilahi yang dia adalah orang yang pertama tidak didahului maka itu adalah haknya. Maka ini satu perkara yang mubah, ya, ini satu tempat yang mubah, maka siapa yang duluan maka dia yang lebih berhak di sana. Maka ini hukumnya adalah terlarang baik meskipun orang yang memerintahkan berdiri itu adalah wajihan, orang yang punya kedudukan ataupun orang yang tidak punya kedudukan. Karena orang yang sabik, orang yang duluan itu lebih berhak pada tempat tersebut. Dan ini berlaku baik di masjid, atau majelis, atau eh, forum, atau satu eh, satu pesta, <clears throat> atau semacamnya. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, eh, kewajiban al-hudur orang-orang yang sudah hadir duluan adalah memberikan tempat untuk orang yang tiba sehingga mereka mendapatkan tempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan pada kalian berlapang-lapanglah di majelis, fafsahu maka adalah kalian bukan kelapangan. Adalah kalian maka hendaklah kalian berikan kelapangan. lapangan. Yap sahillahu lakum. Pahalanya Masya Allah, luar biasa. Yap sahillahu lakum, Allah akan berikan kelapangan untuk kalian memberikan kelapangan dalam hal apa kata eh, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Nida'at Rahman di Ahli Iman beliau katakan Allah akan berikan lapangan rezeki untuk kalian Allah berikan kelapangan untuk uh, kubur kuburmu dan Allah akan berikan kelapangan untuk akhiratmu maka kelapangan di dunia dalam rezeki di alam kubur kelapangan di yamil akhir maka pahala yang sangat-sangat luar biasa Kata Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini, Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersikap lembut dan bersikap lunak sehingga sebagian mereka memberikan tempat untuk sebagian yang lain sehingga mereka sama-sama memungkinkan untuk mendengarkan perkataan Rasulullah SAW dan memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kemudian Qal Imam Qurtubi juga mengatakan pendapat yang benar ayat ini berlaku umum untuk setiap majelis di sana di mana kaum muslimin kumpul di sana dalam rangka mengharap kebaikan dan pahala. Boleh jadi majelis pasukan yang tidak perang atau majelis dikir atau majelis di masjid ketika hari Jumat dan yang lainnya. Yang nah, kaidah yang tadi kita sebutkan adalah berdasarkan hadis yang diatkan Imam Abu Dawud, man sabaqa ila man yusbaq ilaihi fahuwa ahak bihi. Siapa yang duluan mengambil satu hal yang mubah dan dia tidak didul, tidak didahului oleh orang lain, maka dia adalah orang yang lebih berhak dengannya. Dan Ibnu Umar ketika sampai-sampai sahabat Abdullah Ibnu Umar, ketika beliau datang kemudian ada orang yang pergi, ya, uh, untuk kemudian dengan maksud mencari tempat atau atau memberikan tempat pada beliau, beliau tidak mau duduk di sana. Karena beliau khawatir kedatangan beliau itu adalah e, ditangkap sebagai perintah untuk supaya meminta orang ini untuk pergi, untuk berdiri dan cari tempat yang lain. Nah, karena itu saat dengan e, dengan kehati-hatian beliau, warak beliau, beliau datang kemudian ada orang yang ngasih tempat dan pergi meninggalkan tempatnya dan dengan harapan supaya Ibn Umar yang duduk di situ maka beliau tidak mau duduk di situ. Meskipun pada asalnya ini mubah. Karena yang terlarang adalah jika ada perintah. Namun beliau dengan maraknya meninggalkan hal ini. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan uh, pagi hari ini. Jika Anda ada tanya jawab silahkan. Yeah. Ya, ya sama. Sab <clears throat> salat juga sama berlaku uh, pendapat yang benar. Adab ini berlaku untuk semua majelis. Termasuk juga sab salat. Maka jika dia sudah berada di sana, maka dia yang lebih berhak. <clears throat> Dan tidak boleh dan meminta dia untuk pergi dan meninggalkannya. <clears throat> hajus itu batasannya adalah menstruasi. <coughs> Kalau sudah tidak lagi uh, men, uh, sudah tidak lagi menstruasi, sudah menepas, maka itu disebut ajus. Ya, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk uh, seorang perempuan yang sakit eh, dalam satu hadis. Uh, karena itu uh, menjenguk lawan jenis pada asalnya adalah uh, pada asalnya diperbolehkan selama, jika selama memungkinkan terhindar darinya uh, pada saat uh, di sana terhindar dari hal-hal yang yang terlarang. Ada kemudian ikhtilat laki-laki perempuan dan khalwah dan sebagainya. Nah, namun jika kemudian itu aman dari hal tersebut, maka boleh karena Nabi SAW pernah menjenguk seorang perempuan yang sakit. Sebagaimana disampaikan oleh e, eh, Dibas oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di Jami' Akam Nisa, e, beliau katakan boleh bersyarat. Mengingat hadisnya sahih. Dan jika kemudian ada bahaya dengan hal tersebut, ya tentu e, kita ambil mana maslahat yang lebih Eh, kita ambil bahaya yang lebih ringan. Eh, eh, apa tidak apa? Ya, pada asalnya sebenarnya laki-laki dan perempuan itu boleh saling mengucapkan salam. Ya, Ummu Hanik pernah mengucapkan salam pada Nabi SAW dan para sahabat uh, itu uh, di kota Madinah itu ada seorang apa, seorang perempuan yang suka memberikan makan pada para sahabat pada hari Jumat setelah pulang sholat Jumat. Dan dia adalah orang yang cuma hidup sendirian dan habis, Jum, uh, habis Jumatan para sahabat biasanya ke rumahnya mengucapkan salam padanya dan nanti disuguh makanan. Habis itu pulang. Maka mereka mengucapkan salam pada perempuan tersebut. <clears throat> Maka pada asal, pada asalnya itu adalah diperbolehkan kecuali jika dikhawatirkan timbul fitnah. Maka dan di antara kemungkinan besar timbul fitnah jika kemudian terhadap eh, apa, yang belum ajuz. Namun jika kemudian kita yakin eh, ada ghalabatudzan yakin atau sangkaan kuat tidak akan ada fitnah dengan hal tersebut dengan salam yang kita uh, yang kita lakukan maka pada asalnya boleh. <coughs> kita kembalikan pada hukum asal yaitu boleh. Ya, uh, demikian.